Pak Hendra silakan. Ya, siang Pak. Siang silakan Pak. Ya, menurut saya mungkin tidak perlu Pak ya, karena disebut religius itu ya semua bangsa di dunia pun sudah tahu bahwa Indonesia itu kan memang dari beberapa agama, tapi kita punya kerukunan agama yang baik ya kan, mereka juga sudah memahami. Sebab kalau dicantumkan itu akan menimbulkan pungli Pak di lapangan bagi agama tertentu dan biasanya itu akan menyusahkan bagi orang uh, yang mempunyai KTP dengan agama minoritas. Jadi ah, menurut saya tidak perlu dan saya pikir hal tersebut ah, bukan satu hal yang rumit ya. ya jangan dibikin satu alasan ini itu. Nah menurut saya seperti itu Pak Masih Pak. Ya. Pak Gilbert silakan. Iya saya rasa tidak perlu ya. Saya setuju dengan penopon pertama. Tidak perlu karena di sini akan menimbulkan diskriminasi ya. Seperti kayak teman-teman saya di pegawai negeri itu Eh, dilihat agama minoritas Karel nggak bisa naik ke atas ah. dan saya rasa sih mencantumkan agama itu juga itu kan urusan dia pribadi dia dengan Tuhan ya kan ini aneh aja kan mengklaim sebagai negara religius tapi dibalik itu semua ada hal-hal yang diskriminasi kalau minoritas yang merasakan Sebab kalau mayoritas nggak pernah tahu. Ya kan, pada saat jadi jadi pegawai negeri atau dia mau masuk kuliah di negeri gitu. Nah, dilihat kolom agamanya juga dilihat. Kalau minoritas, minoritas diblok karirnya, nggak bisa sampai di puncak. Ya, <laughs> gitu aja, makasih. Ya, Pak Teddy silakan. Ah, selamat siang, Pak. Ya, siang mengenai agama yaitu dulu ada perbedaan-perbedaan sekarang mungkin nggak perlu lagi sebenarnya berdasarkan zaman dulu agama itu kan yang ribuan tahun di Indonesia itu agama apa itu nah berarti jangan pusing lagi yang agama baru-baru ini kan baru datang juga baru 400 tahun 300 tahun 200 atau impor yang lain dulunya asal nenek moyang kalau sekarang dia agama apa tanya dulu nenek moyang dia punya kakek lagi agamanya apa dulu misalnya di Jogja ah, dulu agama di Jawa agamanya apa itu itu nenek moyang kita dulu agama apa itu nah sekarang nggak usah beda-bedain yang penting apalagi ada ngomong agama kepercayaan semua agama kepercayaan nggak ada agama kelihatan benar begitu yang menurutkan benar-benar Tuhan ah Tuhan kita semuanya yang turunin lewat Nabi menurut kepercayaan juga Nabi dia terima, terima kasih Pak ya Pak Andi silakan saya punya masukan mungkin ada dikit humor ya menurut agama Indonesia kan semua agama dari luar kalau kita mau cantumkan ya agama di Indonesia. Jadi kita nggak ribut. Sekian terima kasih. Ya baik. Pak Andi silakan. Selamat siang Pak. Siang silakan. Eh, menurut saya sebaiknya diganti aja Pak, jangan agama tapi cita-cita Pak. Jadi ketahuan dia cita-citanya mau jadi koruptor atau apa gitu. Makasih. Iya. Pak Aryo selamat sore. Selamat sore Bu. Silakan Pak. Kalau saya itu dihapus saja Bu. Memang itu sebetulnya diskriminasi antara minoritas dan mayoritas. Jadi seolah-olah agama itu uh, Indonesia padahal itu kan semua dari luar bu, nggak ada yang asli Indonesia. Asli Indonesia ya uh, aliran kepercayaan, animisme gitu. Padahal yang asli malah dikucilkan kan itu nggak bener. Yang agama yang lainnya dari gede-gede itu tamu semua bu itu bukan bukan made in Indonesia, bukan made in orang Jawa, itu made in Arab, made in Palestina, made in uh, mungkin Israel. Uh, dari saya sekian terima kasih. Terima kasih Pak Rio. Pak Andre, selamat sore. Selamat sore. Silakan Pak Andre. Ya memang sih ini ya memang uh, bentuk diskriminasi, memang suatu bentuk diskriminasi tapi ya eh, sebetulnya ini eh, terlalu fanatismenya ya suatu agama mayoritas di Indonesia sehingga terjadi bentuk diskriminasi seperti ini sebetulnya hal ini sih tidak perlu ya tidak perlu sampai ada suatu fanatisme seperti ini sehingga uh, ya suatu bentuk fanatisme aja sih agama yang dianut oleh mayoritas di Republik ini sehingga terjadi diskriminasi seperti ini ya kalau menurut saya sih uh, kolom agama boleh dihapus boleh tidak terima kasih Bu terima kasih Pak Andre saya beralih ke Pak Yusuf selamat sore selamat sore silakan Bapak kalau menurut saya nggak harus dihapus lah karena itu itu hanya sebetulnya segelintir orang yang besar-besarkan aja itu kan seperti uh, tadi perbincangan Papa Mahendra Data itu kan legalitas hukum sebetulnya jadi itu memang identitas. Jangan menggolongkan minoritas mayoritas karena e, seperti e, komentar dari ibu berikutnya tadi disebut tinggal rumah ditanya agamanya. Saya belum pernah dengar tuh RT nanyain agamanya apa bu boleh di sini gitu nggak nggak ada begitu. Itu hanya dibesar besarkan aja. Itu tidak perlu lah kita hapuskan karena memang itu identitas. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Yusuf. Pak Jainal. Sore Bu Sore Pak silakan Kalau saya berpendapat sih begini ya Sebetulnya agama diturunkan bukan, bukan untuk pameran gitu Tapi untuk merubah alam manusia Karena dulu itu zaman dulu itu kan manusia itu masih ya, Masih nyembah patung, nyembah nyembah selain Tuhan Makanya Tuhan menurunkan kitab itu, Al-Quran itu Untuk memberitahu memberitahu kepada semua manusia bahwa Allah itu ada yang bikin gitu. Akulah yang bikin itu begitu. Tapi untuk merubah biar aslinya baik, berbaik pada sama manusia, baik sama alam, tapi bukan untuk pameran gitu. Ya udah mas. Iya, terima kasih untuk Pak Zainal. Pak Indro. Sorry, dengan buat siapa nih? Dengan Kiki, Pak Indro silakan. Pak Kiki ya. Saya termasuk yang nggak setuju ya, memang kayak pameran ya agama kalau disimpan di KTP ya kemala diskriminasi betul mayoritas minoritas ya jadi saya rasa di santun agama bukan satu jaminan ya kayaknya jadi perilaku kita jadi baik enggak juga lah ya apa memang itu apa oh, menjamin kita masuk surga gitu enggak lah saya pikir nggak perlu lah agama disantumkan saya setuju dengan Gusti apa tuh istrinya Mukubun 10 tuh ya hmm. Agama asli Indonesia tuh kan bukannya sekarang impor semua Kok lucu kita Agama asli Indonesia kan mana coba Ya kan? Oke, hmm. saya setuju dihapus agama dari KTP. Terima kasih Bang. Pak Prabu, selamat sore. Selamat sore. Silakan Pak. Menurut saya kita perlu menentukan agama di satu identitas. Karena masyarakat kita ini bukan masyarakat yang sudah dewasa yang bisa menerima perbedaan nanti karena ada agama A, agama C perlakuannya berbeda beda dengan negara lain kita ya, terima kasih terima kasih Pak Prabu Pak Gunawan iya silakan Nah, kalau menurut saya agama itu adalah hubungan pribadi personal kepercayaan pribadi terhadap Tuhannya jadi orang lain kalaupun nggak tahu juga nggak apa-apa dan sebenarnya juga tidak perlu tahu yang celakanya di kita di Indonesia ini seringkali justru kalau dengan diketahui oleh orang lain yang tadi seperti pernah diceritakan itu jadi bahan diskriminasi untuk agama-agama tertentu itu sebenarnya yang tidak digendaki jadi tidak ada alasan oh bangsa Indonesia lebih religius tidak yang lebih religius itu ya bukan dari cantuman agama tapi ya masing-masing orang aja bagaimana hubungannya dengan Tuhannya bukan dicantumkan terus berarti tidak religius ada juga orang yang hanya kafir aja terima kasih terima kasih Pak Gunawan Ibu Adriani iya Ibu saya pikir tentang pencantum agama itu bukan masalah religiusitas ya tapi mungkin alasan praktis nah alasan praktis misalnya gini saya masih di jalan nah tidak ada keluarga atau saya tempat tertentu yang tidak ada keluarga saya. Orang mau tahu agama saya apa. Nah, dalam artinya implikasinya nanti, tidak hanya bicara tentang agama apa yang Anda miliki, tapi mungkin tidak beragama juga perlu dicantumkan. Gitu, Bu. Baik. Selamat sore. Ya, selamat sore. Silakan, Pak. Kalau masalah agama dikantungkan, ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu loh. So. Oh, orang yang nggak punya agama aja juga nggak protes kok santai aja jadi kalau emang perlu dikandungkan, kandungkan. terima kasih